Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Setiap saat kita tidak pernah lepas daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat din, agama, iman dan ittiba' as-sunnah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang tercelanya dunia sehingga kita sebagai seorang muslim tidak boleh menjadi hamba dunia. Ikhwani fi din rahimakumullah. Telah disebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Disebutkan pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tercelanya dunia, betapa rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang muslim mesti mendudukkan dunia ini sebagaimana kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal. Dunia tidak punya nilai di sisi Allah Azza wa Jal sangat rendah dan sangat hina. Dunia ini pun merupakan tempat yang sifatnya sementara bagi kita. Dunia bukan negeri yang kekal abadi. Namun dunia adalah tempat untuk kita bersinggah padanya, berbekal padanya demi memperoleh kehidupan yang baik di negeri yang kekal abadi yaitu di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada surat Ghafir tentang ucapan mukmin ali Fir'aun, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun, mengingatkan kaumnya. Dia mengatakan, Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, hanyalah dunia ini mata' merupakan hiasan-hiasan yang menipu. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sungguh akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Dunia hanya mata. Hanya sesuatu yang bisa menipu, bisa memperdaya. Sehingga janganlah seorang muslim tertipu dengannya. Ingatlah bahwa akhirat merupakan negeri yang kekal abadi yang kita semuanya akan kembali ke sana. Nabi Alaihi sallallahu Wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam At-Tirmidhi dan dikuatkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Mali walid Dunia. Innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha mali walid dunia ada apa aku dengan dunia ini innama mathali wa masalud dunia hanyalah permisalan antara aku dan dunia kamathali rakib ibarat seorang pengendara qala fi dhilli syajaratin yang beristirahat di siang hari di naungan sebuah pohon. Thumma raha wa taraka. Kemudian ia pergi meninggalkan tempat persinggahan tersebut. Itulah perumpamaan dunia. Yang dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita betapa singkatnya dunia. Dan seseorang tidak boleh kemudian terlena dengan tempat persinggahan lalu melupakan tujuan dari perjalanan kehidupannya ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib seolah-olah engkau adalah orang yang asing Hawabiru abiru sabil atau seorang yang lewat dalam sebuah perjalanan seorang musafir yang melewati suatu tempat dalam sebuah perjalanan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menunjukkan bahwa seorang muslim harus betul-betul menjiwai hakikat dunia ini. Paham apa sesungguhnya dunia. Sikapilah dunia ini dengan salah satu dari dua sikap. Kata beliau, "Ka'annaka gharib." Seolah-olah engkau adalah orang yang asing di sana. Dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah yang inti daripada penjelasan beliau bahwa seseorang di dunia ini jadilah dia ibarat seorang yang berada di suatu negeri yang asing. Dia bukan orang di daerah tersebut dia bukan penduduknya. Tapi dia datang ke sana karena suatu kepentingan. Seorang yang kondisinya semacam itu tentu dirinya tidak akan terikat dengan daerah itu. Dia akan senantiasa ingat negeri asalnya. Dia di tempat itu hanya akan menghabiskan waktunya untuk keperluannya saja yang sesaat. Dia pun akan berbekal dengan bekal yang nanti dia akan bawa pulang ke negeri asalnya. Sehingga dia sangat tidak berkepentingan dengan daerah tersebut untuk berlomba-lomba dengan orang-orang di sana, mencari kekayaan di sana, dan seterusnya. Tapi jiwanya akan senantiasa ingin kembali ke tempat asalnya. Nah inilah kondisi seorang yang gharib, yang asing di suatu negeri. Jadilah kita di dunia ibarat seperti orang tersebut. Atau kalau tidak au abiru sabil Jadikan dirimu seorang yang seperti musafir di suatu negeri. Maknanya seorang yang safar di suatu negeri. Dia tentu menyadari, dia juga tidak akan tinggal di daerah-daerah yang dia lewati. Dia menyadari bahwa dia akan menuju ke suatu tempat yang dia tuju. Karenanya tidak boleh di sela-sela perjalanannya dia terlena dengan apa yang dia lihat. Namun dia akan lebih mementingkan bagaimana mempersiapkan perbekalan, menjaga perbekalan demi sampainya dia ke tujuannya yaitu artinya adalah akhiratnya. Bagi seorang mukmin begitulah mendudukkan dunia ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberikan suatu nasihat Indad dunia qadir tahalat mudbiratan wa inal akhirata qadir tahalat Mukbilatan sesungguhnya dunia telah pergi membelakangi wa inal akhirata qadir tahalat muqbilatan dan sungguh akhirat datang menghadapi kita Walikullin huma banun. Masing-masing dari dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian putra-putra akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Janganlah kalian menjadi putra-putra dunia fa innal yawma amalun wala hisab karena sesungguhnya hari ini adalah saat kita beramal wala hisab dan tidak ada hisab pada hari ini wa gadan dan besok hisabun wala amal adanya adalah hisab dan tidak ada lagi waktu beramal Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Itulah nasihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an agar kita menyadari bahwa hari ini saat kita beramal belum ada hisab maka semasa kita di dunia Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak dan mengumpulkan amalan-amalan ini yang soleh sebagai azad atau perbekalan dalam safar kita menuju akhirat. Adapun kelak di akhirat sudah tidak ada lagi waktu beramal. Di sana hanyalah waktu seseorang mendapatkan balasan daripada amalnya. Hisabun hisab dan kemudian jaza balasan atas amal-amal tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah sehingga tercelalah orang-orang yang justru menjadi budak-budak dunia, hamba-hamba dunia Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham." Celaka, hina, ta'is menjadi hina dina, 'abdud dinar, hamba dinar wa abdud dirham hamba dirham wa abdul khamisah hamba khamisah dinar dirham adalah uang yang itu menjadi simbol kekayaan seseorang harta duniawi khamisah adalah salah satu jenis pakaian yang mana dari itu semua adalah celaka bagi hamba-hamba dunia. Bagaimana seorang sampai disebut hamba dunia? In u'tiya radhi wa illam yu'ta sakhit. Kalau dia diberi hal-hal yang sifatnya duniawi, ridha, senang, Wailam yu'ta, kalau tidak diberi, sakit Dia akan murka, dia akan marah. Ta'isa wan takas. Sungguh hina dina. Wan takas dan dia telah berbalik. Menjadi terbalik. Ila akhir hadis. Pada bagian kedua dari hadis ini menjelaskan bahwa seorang ketika bencinya atau ridhonya diukur dengan tolak ukur duniawi maka saat itulah dia menjadi hamba dunia segala sesuatu itu yang menjadi barometernya bencinya kepada seseorang ridhonya kepada seseorang, bencinya kepada bahkan mungkin ajaran ditimbang dari hal-hal yang sifatnya duniawi. In u'ti radhi wa illam yu'ta sakhit. Kalau diberi harta duniawi senang, ridha dan lapang dadanya ketika itu walaupun akhiratnya walaupun agamanya walaupun amal solehnya tidak terurus sebaliknya ketika dia tidak diberi hal yang sifatnya duniawi dia marah dia murka Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Seperti inilah kondisi seorang yang sudah parah dalam hubbud dunia, cinta kepada dunia. Padahal dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah cobaan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi mengatakan inna dunya hulwatun khadirah sesungguhnya dunia ini manis dan hijau wa inna Allah mustakhlifukum fiha dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian silih berganti di dunia ini Fayangzur kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Fattaqud dunia. Maka berhati-hatilah kalian dari dunia. Mutakun nisa dan lebih khusus berhati-hatilah dari godaan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena ujian pertama yang menimpa Bani Israel adalah dalam bab godaan wanita. Yang ini adalah bagian daripada dunia juga. Namun lebih khusus menjadi ujian besar. Harta benda juga merupakan ujian duniawi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian bagi umatku adalah harta benda. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, inilah hakikat dunia. Menjadi ujian bagi kita semuanya. Kalau seseorang mensikapi dunia dengan sikap yang benar, dia akan selamat. Kalau tidak, maka dunia ini akan benar-benar menghancurkannya. Hal duniawi dengan apa yang ada di sana, dari harta benda, wanita maupun tahta. Nabi SAW mengingatkan pula dalam hadis, "Madhibani ja'i'an ursila fi wanamin biafsada laha min hirsil mar'i ala syarafi wal mali lidinihi artinya <clears throat> madhibani ja'ian tidaklah dua serigala yang lapar Hursila fi ghanam. Yang keduanya dilepaskan di sekawanan kambing. Bi afsadalaha akan lebih merusak kambing-kambing itu min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi daripada merusaknya ambisi seseorang kepada harta dan kedudukan terhadap agamanya artinya bahwa ambisi seseorang kepada harta benda yang ini jelas merupakan hal yang sifatnya duniawi juga ambisi seseorang kepada syaraf kemuliaan tahta kedudukan kepemimpinan dan yang semakna dengannya ini sangat merusak agama seseorang lebih daripada merusaknya dua ekor serigala yang lapar di tengah-tengah sekawanan kambing. Ikhwan fiddin rahimakumullah bila kita membayangkan bagaimana jahatnya dua ekor serigala itu di tengah-tengah sekawanan kambing maka ketahuilah itu tidak ada apa-apanya. Kerusakan yang diakibatkan oleh serigala lapar itu terhadap kambing-kambing itu tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan kerusakan agama yang itu diakibatkan oleh ambisi harta benda dan kedudukan. Karenanya Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan dan beliau memberikan nasihat kepada umatnya terkait ujian-ujian ini. Kata beliau dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan, "Wallahi lal faqr akhsha 'alaikum." Demi Allah, lal Fakr." akhsha alaikum bukan kefakiran yang ku khawatirkan terhadap kalian walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya tetapi aku khawatir terhadap kalian bila dunia dibentangkan kepada kalian kama busitat ala man kana qablakum sebagaimana dunia ini dihamparkan kepada orang-orang yang sebelum kalian fatanafasuha kama tanafasuha sehingga dulu mereka berlomba-lomba bersaing demi memperoleh dunia dan kalian pun akan berlomba-lomba dan bersaing untuk memperolehnya. Fatuh likakum kama ahlakat hum. sehingga dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Nah, inilah dunia. Ujian bagi umat ini yang bila tidak disikapi dengan benar dia akan menjadi penghancur penghancur yang sangat dahsyat menghancurkan agama seseorang bila umat terdahulu hancur karena dunia umat ini pun bisa hancur karena dunia ketika umat ini mengikuti jejak-jejak umat terdahulu dengan mereka bersaing berlomba-lomba untuk memperoleh dunia Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagi seorang mukmin dia mesti menyadari seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang sijn penjara bagi seorang mukmin. Wa jannatul kafir dan surga bagi orang yang kafir memang bagi seorang mukmin yang hidup di dunia ini dia mendapati geraknya di dunia serba terbatasi. Dalam bab makanan, minuman ada batasnya. Dalam bab berpakaian ada batasnya. Dalam bab pergaulan ada batasnya dalam segala hal. Ada batasan-batasan Allah Azza wa Jal yang ia tidak boleh melanggar dan melampaui batas-batas itu. Maka dunia bagi seorang mukmin merupakan sijin penjara. Adapun bagi orang kafir, dia tidak kenal dengan batas-batas itu ia akan melakukan apa yang dia maukan dengan sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan batasan-batasan itu. Dalam bab makan dan minum, dia bisa melakukan semaunya. Dalam bab pergaulan bebas, dia pun bisa melakukan semaunya. Dalam bab yang lain lagi, usaha. Dan yang lainnya dia akan merasa bebas. Tapi ingat, surga dunia bagi seorang kafir adalah tipuan, adalah kepalsuan, karena kehidupan yang Allah sifati mata'ul gurur harta duniawi yang menipu dan pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat justru lebih daripada itu dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih bahkan siksa yang kekal abadi naudzubillah min dzalik Ikhwan din rahimakumullah sehingga seorang mukmin dia harus bersabar dalam penjaranya di dunia ingatlah dunia tidak punya nilai di sisi Allah azza wa kita masih diberi oleh Allah Azza wa Jalla sesuatu yang bisa kita nikmati di dunia ini. Walhamdulillah sesungguhnya kenikmatan taat jauh lebih nikmat dibanding kenikmatan maksiat yang dilakukan oleh para ahli maksiat. Ya. Karena itulah <clears throat> Seorang mukmin harus bersabar dengan segala keterbatasan yang sesungguhnya bagi seorang mukmin dia mendapat di dunia ini juga banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jangan ia melihat kepada kebebasan mereka orang-orang kafir lalu merasa iri dengan mereka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menyamai nilai satu sayap satu sayap nyamuk masaka kafiran minha syarbatama Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir walau seteguk air untuk diminum mereka seandainya dunia ini berharga di sisi Allah azza wajalla bisa menyamai nilai sayap nyamuk satu sayap nyamuk Allah akan tahan dunia ini sehingga orang kafir tidak akan diberi sekalipun seteguk air tapi nyatanya orang kafir diberi oleh Allah Azza wa Jal banyak bukan hanya air bukan hanya minuman tapi makanan dan lain-lain berarti dunia ini sangat murah di sisi Allah Azza wa Jal. Sangat-sangat murah. Tidak bernilai. Sehingga Allah beri mereka orang-orang kafir. Dengan pemberian yang banyak. Tapi sekali lagi. Bahwa itu adalah mata'un hurur. Kehidupan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Karenanya seperti yang tadi saya katakan bahwa seorang mukmin dengan segala keterbatasan dan sesungguhnya banyak keluasan yang kita rasakan. Bersabar dengan ini semuanya tidak silau dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmatnya serta mengutamakan akhiratnya. Ingatlah wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menyingkapi dunia ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal." Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira. wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya segeralah kalian beramal berhati-hati kalian dari ujian-ujian kaqita'il lailil mudlim yang ibaratnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita yusbihur rajulu mu'mina seorang di waktu pagi sebagai mukmin wa yumsi kafirah lalu masuk sore sudah menjadi kafir atau yumsi mukminan di waktu sore dia mukmin wa yusbihu kafira dan di esok harinya sudah menjadi kafir mengapa demikian yabi'u dinahu karena dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya dengan harta benda duniawi sebagian daripada harta benda duniawi nah fitnah dunia menjadikan orang bisa menukar agamanya menjual agamanya maka sikapilah seperti wasiat Nabi badiru bil amal segera beramal banyak beramal kalau mereka menyaingi kita dalam bab dunia, saingi mereka dalam bab amal untuk akhirat. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kesempatan kita di dunia ini sesungguhnya amatlah pendek seseorang yang diberi umur sekalipun 100 tahun. Tapi nyatanya 100 tahun itu sangat pendek. Apalagi kurang daripada itu. Namun kesempatan yang pendek ini kalau kita gunakan sebaik-baiknya maka insya Allah akan memberikan hasil yang sangat baik di akhirat kelak. Ingatlah pesan-pesan dari Allah Azza wa Jal dalam ayat-ayatnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu berserah dirilah kalian kepada Allah min qabli ayyatiyakumul adab sebelum datang kepada kalian adab thumma la tunsarun kemudian kalian tidak diberi pertolongan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum dan ikutilah yang terbaik dari apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian min qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan sebelum datang kepada kalian azab yang datang dengan tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak merasa. Antakula nafsun, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Jangan sampai jiwa mengatakan, Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Duhai menyesalnya aku karena sikap menyepelekan yang kulakukan terhadap hak-hak Allah Azza wa Jal di sisi Allah wa in kuntu laminas sakhirin dan sungguh aku termasuk orang yang melakukan olok-olok menyepelekan, menggampangkan jangan sampai terjadi yang seperti itu hanya penyesalan yang sudah tidak lagi bermanfaat. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia mengatakan, "Law anna Allah hadani, seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, lakuntu minal muttaqin, sungguh aku termasuk orang-orang yang bertakwa." Au taqula hina taral adab, atau mengatakan saat ia melihat adab lau anna li karrah fa akuna minal muhsinin duhai seandainya aku bisa kembali ke dunia sehingga aku menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan penyesalan demi penyesalan berandai-andai namun sudah tiada manfaatnya semua telah berlalu tinggal penyesalan. Jangan sampai itu terjadi pada diri-diri kita. Waktu yang singkat di dunia ini gunakan untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون dan berinfaklah kalian mimma razaqnakum dari apa yang kami rezekikan kepada kalian min qabli ayyatiyakum min qabli ayyatiya ahadakum al-maut sebelum datang kepada salah satu di antara kalian kematian. Fayaqula Rabbi, lalu dia mengatakan wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah tidak kalaulah tidak engkau beri aku tangguh ditunda diriku kepada waktu yang dekat diberi kesempatan. perangan angan untuk diberi kesempatan kembali walaupun sesaat. Wa as-saddaqa wa minas salihin sehingga aku bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Namun wa yuakhirallahu nafsan Allah tidak akan mengakhirkan sebuah jiwa idza jaa bila telah datang waktu kematiannya. Ya. Kematian merupakan sesuatu yang pasti dan bila datang ia tidak akan menyelisihi waktu yang ditentukan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah Ini semua Hendaknya menjadi pelajaran bagi kita Untuk menggunakan Waktu yang tersisa dari hidup ini Di dunia dengan memperbanyak bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, "Jika kana al-amru ala hada, fayata'ayyanu 'ala al-mu'min igtinamu ma baqiya min umurih." Bila perkaranya semacam ini maka yata'ayyan 'alal mu'min menjadi kewajiban bagi seorang mukmin igtinamu ma baqiya min umrih untuk menggunakan sebaik-baiknya apa yang tersisa dari umurnya demikian wasiat beliau rahimahullahu taala dalam kitab Jami' al-Ulum al-Hikam sebagai penutup saya ingatkan diri saya dan kita semuanya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi Siapa yang dunia itu menjadi keinginan besarnya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Dan Allah akan jadikan kefakirannya senantiasa berada di kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia ini pun tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas yang telah dituliskan untuknya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dan barang siapa yang akhirat itu menjadi niatnya, Allah akan kumpulkan segala urusannya dan Allah akan jadikan dalam kalbunya sikap merasa cukup wa atat dunya wa hiya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina Demikian hakikat kehidupan dunia ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu terbimbing dengan bimbingan Allah Azza wa Jal sampai akhir hayat kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab.